Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal Nabi Ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Ikhwanifidin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada siang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi. Tadi kita telah masih masuk ke sunnah-sunnah puasa. Ya, di antara sunnah puasa yang telah kita bahas yaitu mengakhirkan waktu makan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian yang berikutnya lagi yang termasuk sunnah puasa adalah berdoa ketika berbuka. Dalilnya ini umum artinya kita boleh berbuka dengan doa apa saja. Ya karena di waktu berbuka itu adalah di antara waktu terkabulnya doa. Karena di waktu berbuka itu adalah di antara waktu terkabulnya doa dan dia yang diajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang seharusnya bisa kita amalkan dan ini nggak mesti dibaca ketika mau makan ya kalau mau makan untuk berbuka tetap baca apa Bismillah kalau makan untuk berbuka tetap baca Bismillah karena Nabi SAW katakan di sini iza aftoro jika berbuka jadi kita baca Bismillah dulu makan satu kurma, baru tengah-tengah itu kita baca doa berbuka ini, itu maksudnya. Jadi bukan syarat di awal ya. Dan juga ini bukan syarat kalau kita baca ini berpuasa batal, enggak. Nah doa itu adalah Zahaba zoma'u wa betalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Ini doa yang sahih. Ini doa yang sahih dari Nabi SAW Sedangkan doa yang biasa tersebar di kaum muslimin atau bahkan dikumandangkan setelah azan di radio atau di televisi yaitu doanya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu. Ini kata ulama peneliti hadis itu hadisnya doif. Kata Mula Ali Al qari beliau mengatakan bahwasanya tambahan amantu tadi ya, ini tambahan yang doif. Walaupun maknanya sahih, ya intinya tambahan tersebut tidak ada sanatnya. Artinya ini adalah hadis yang doif. Dan ada doa yang semisal itu juga riwayatnya itu dikatakan mursal. Mursal itu artinya tabiin, kan di bawah Nabi itu apa? Sahabat, di bawahnya lagi ta tabiin. Ini tabiin katakan dari Nabi saw. Berarti apa yang hilang di situ? sahabat. Sahabat nggak disebut. Dia katakan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari Nabi SAW. Nah, jadi intinya doa tadi itu adalah doa yang doif. Kita cukup dengan doa yang sahih saja yaitu apa? Zahabat zoma uwaftalatil uruku wasabatul ajr Allah. Kemudian yang disunahkan lagi adalah kalau kita termasuk orang yang mampu kita memberi makan berbuka karena ini keutamaannya sangat besar sekali bagi orang yang beri makan berbuka Nabi SAW itu katakan man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an siapa yang beri makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga jadi dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa jika satu dia beri ya dapat seperti itu kalau lebih banyak lagi maka pahalanya lebih besar lagi Kemudian yang disunahkan lagi adalah memperbanyak melakukan ibadah-ibadah. Memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, juga memperbanyak sedekah, terutama nanti sedekah yang wajib itu harus ditunaikan. Sedekah yang wajib itu apa? Hah? Zakat. Kalau memang hitungan haulnya itu pas dengan bulan Ramadan, maka zakatnya yang wajib itu zakat mal sekaligus nanti zakat fitri. Ya, kalau memang sudah itu hitungan haulnya di situ dan sudah melebihi nisab. Nah, dan selanjutnya kita tambah dengan sedekah-sedekah yang sunnah juga atau zakat yang sunnah. Jadi zakat itu ada dua istilah, ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Zakat yang wajib tadi ya, yaitu zakat mal sama zakat fitri tadi. Sedangkan zakat sunnah ya selain itu. Inilah yang contohkan oleh Nabi SAW, beliau lebih giat ibadah lagi di bulan Ramadan. Bukan malah banyak tidur, ya, atau bukan malah ngisi harinya dengan maksiat, jalan-jalan pagi, ya, keliling-keliling Solo, kemudian nanti pagi hari ya mumpung libur ya keliling cuci mata dulu pagi-pagi, ya, ngumbar lihat-lihat aurat orang. Nah, ya seperti ini, seperti ini seharusnya dijauhi. Ya, seperti ini seharusnya dijauhi, apalagi di bulan puasa. Nah nanti setelah ini kan saya singgung tentang masalah meninggalkan maksiat ya. Dan ya, saya majukan saja di sini. Intinya yang dalam masalah maksiat itu lebih-lebih lagi kita tinggalkan ketika kita berpuasa. Coba bayangkan. Ketika kita berpuasa itu kita meninggalkan perbuatan yang sebenarnya asalnya boleh. Makan dan minum itu asalnya boleh atau tidak? Boleh. Namun ketika kita puasa saja kita tinggalkan. Nanti kalau setelah malam hari, setelah tenggelamnya matahari, kita masih boleh makan. Begitu juga ada hubungan intim dengan istri, jima dengan istri. Asalnya boleh atau tidak? Boleh. Seandainya hal-hal yang boleh seperti ini, ini saja mesti kita tinggalkan. Maka lebih-lebih lagi dengan apa? siat, Yang boleh saya ditinggalkan lebih-lebih lagi maksiat. Seharusnya lebih harus kita ting tinggalkan. Oleh karena itu perbuatan tidak tepat semacam tadi ya. Ya, jalan-jalan pagi, ya untuk lihat-lihat aurat ini nggak boleh kalau niatannya seperti itu bisa juga yang tidak tepat di bulan Ramadan dan ini sangat disayangkan sekali ya seharusnya itu wanita itu semakin sadar ketika bulan Ramadan itu tutup aurat jangan dibuka buka aurat itu maksiat bisa besar atau bisa kecil buka aurat nggak pakai jilbab dosa besar karena diancam apa nggak akan cium bau surga. Suatu dosa yang apabila diancam semacam itu itu dosa besar. Maka sungguh sangat sayang sekali apa? Berpuasa namun apa? Masih ngumbar-ngumbar aurat. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW Rubasa imin hazu min siyami alju wala atosu Ya begitu banyak sekali orang yang dalam puasanya tidak begitu mendapatkan pahala puasa yang sempurna, namun cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Sangat disayangkan sekali coba. Ya, dan ini jadi tren ini juga gara-gara artis. Ya, nah, ini jadi tren juga gara-gara apa? Artis juga. Artis mulai sadar tuh kalau dapat orderan, ya nanti bintangi film religi atau nyanyi lagu-lagu religi di bulan Ramadan, baru nanti sadar nutup aurat. Coba bayangkan nanti kalau keluar Ramadan lagi. Ya, nah? Nanti berbuka-buka aurat. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Tadi alasannya seperti tadi ya. Kita di bulan Ramadan ketika puasa, sih kita tinggalkan hal yang boleh. Maka maksiat itu lebih pantas untuk ditinggalkan. Maksiat itu lebih pantas lagi untuk ditinggalkan. Namun di sini bukan berarti kalau lakukan maksiat nih puasanya batal. Ya, cuma mengurangi apa? Pahala puasa. Namun mengurangi pahala ini juga sangat disayangkan karena nanti cuma nanti akhirnya dapat lapar dan haus saja. Kemudian Nabi SAW juga ketika bulan Ramadan juga rajin untuk mengatamkan Al-Quran. Ya sampai ini dicontoh oleh oleh para ulama, ya ulama-ulama besar seperti ulama mazhab, ya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam satu bulan diceritakan mengatamkan Al-Quran sampai berapa kali? 60 60 kali. Dari satu hari rata-rata berapa kali hatam? Dua kali hatam Al-Quran. Namun sekarang kalau ada yang tanyakan gimana dengan kita-kita? Uang 30 juta saja ya, belum hafal. Uang juz 30 saja belum belum hafal ini Jangan 30 juz. Juz 30 saja belum hafal. Gimana apalagi kita mesti mengatamkan juga seperti itu? Maka yang paling bagus kami nasihati ya tadi musafir itu bisa seperti itu ya itu karena hafalannya dia mesti ngulang hafalannya itu di bulan Ramadan semacam tadi kalau kita itu mesti menghatamkan dan sedikit pelajaran yang kita gali dari Al-Quran, manakah yang lebih bagus? Kita mungkin cuma hatam cuma satu kali, kemudian kita lebih banyak mengkaji lagi, lebih banyak kuasai tafsirnya, lebih banyak ambil pelajaran-pelajaran yang ada. Itu lebih bagus ataukah menghatamkan sampai berkali-kali? Mana yang lebih bagus? Ya, tentu saja apa kita mentadaburi Al-Quran itu lebih bagus ya jika kita memang bukan orang yang semacam itu ya namun kita kalau kita ini adalah orang yang hafiz Quran penghafal Al-Quran maka ini waktu yang bagus untuk mengulang hafalan Al-Quran nah kemudian yang berikutnya yang kami akan bahas lagi di sini adalah tentang pembatal-pembatal puasa pembatal-pembatal puasa intinya di sini kami jelaskan ringkas yang pertama makan dan minum namun perlu dipahami di sini makan dan minum itu bukan hanya sederhana memasukkan sesuatu yang bermanfaat yang mengenyangkan. Kata Syekh Muhammad Saleh makan dan minum itu ada tiga macam. Yang pertama, memasukkan segala sesuatu yang bermanfaat. Makan roti, minum air, minum teh. Ini makan dan minum. Juga yang termasuk makan minum adalah masukkan sesuatu ke dalam perut dalam tubuh dan sesuatu tersebut itu sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang haram yang haram misalnya minum khamar minum arak ini termasuk makan dan minum yang berbahaya contohnya apa Hah? yang dapat menyebabkan kanker rokok hmm. Dia menyebabkan kanker ya, dah? kantong kering sekaligus penyakit. Nah, rokok, rokok ini juga masuk karena sesuatu yang dimasukkan ini apa? Berbahaya. Sepakat para ahli kesehatan. Ijma, ya dah? Sepakat ya kan? Ada eh, dokter yang bilang itu sehat, menyehatkan atau memperpanjang umur. Ya, ada? Tidak ada. Atau yang dimasukkan juga yang termasuk makan dan minum itu adalah sesuatu yang tidak ada nilai manfaat, tidak ada nilai bahaya. Misalnya ada sepotong kayu kecil, dia sengaja masukkan ke dalam mulut. Tertelan dengan sengaja. Maka puasanya juga batal, walaupun tidak ada nilai manfaat ataupun tidak ada nilai bahaya. Jadi di sini tidak hanya sebatas makan dan minum yang mengenyangkan ya. Namun segala sesuatu pokoknya dimasukkan, walaupun itu berbahaya, itu juga termasuk pembatal. Namun apabila ini dilakukan atau karena lupa, ya itu dilakukan karena lupa maka ini dimaafkan sebagaimana Nabi SAW katakan izanasiya fa'akala wa syariba falyutima saumahu fa inna ma'at'amahallahu wa saqahu jika seorang itu lupa ketika dia makan atau minum maka tetap dia sempurnakan puasanya tetap dia sempurnakan puasanya karena makan dan minum tadi itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nanti ya kalau ketika ingat di pertengahan makan, ya misalnya siang bolong kok ya adiknya minum es krim kemudian oh saya cicipi lagi pasti nyata bahwa saya maaf aduh saya puasa ini tidak boleh dilanjutkan lagi ya kan kalau sudah ingat ya kan? ya nggak boleh bilang aduh terlanjut ya sudah enak nggak boleh nggak boleh dia habisin kalau sudah ingat ya berhenti nggak boleh dilanjutkan lagi sampai sampai habis karena mumpung enak ini nggak boleh jadi kalau sudah ingat ya sudah berhenti Kemudian jadi pembatal lagi adalah muntah dengan sengaja. Silakan lihat dari dal yang ada. Kemudian termasuk pembatal lagi adalah haid dan nifas sebagaimana kami sebutkan di awal tadi. Kemudian yang termasuk pembatal lagi yang keempat ini adalah berhubungan intim dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Ini termasuk pembatal puasa. Dan kalau seorang berhubungan intim dengan istri, dia wajib untuk mengganti puasanya. Itu kewajiban pertama, harus mengkodok. Kewajiban kedua ada tambahan lagi. Tadi kewajiban pertama dilakukan oleh suami istri ya. Jika ini suka dan sama suka. Kalau istrinya dipaksa ini beda. Istrinya dipaksa berarti suaminya saja. Istrinya tetap boleh lanjutkan puasa. Jika ini suka sama suka maka keduanya suami istri itu mengkodok puasanya. Ini wajib bagi keduanya menurut mayoritas ulama. Sedangkan kewajiban yang kedua adalah tunaikan kafaroh. Kafarohnya Pendapat yang tepat nanti cuma jadi kewajiban suami, karena suami itu penanggung nafkah. Karena nanti kafaro di sini nanti berkaitan dengan mengeluarkan harta. Maka suami yang jadi menanggung kafarohnya tadi. Kafarohnya itu yang pertama membebaskan satu orang budak mukmin. Jika tidak ada, maka beralih, beralih ke pilihan yang kedua, yaitu memberi makan kepada en, e, eh, berpuasa dua bulan berturut-turut harus berturut-turut. Misalnya dia baru berpuasa 2 bulan berarti 60 hari ya. Misalnya baru 50 hari dia puasa, hari ke-51 malas. Harus diulang lagi kalau nggak berturut-turut. Harus diulang lagi. Pokoknya 2 bulan berturut-turut. Ini hitungan 2 bulan berturut-turut ini untuk satu hari hubungan intim. Kalau dua hari, kalikan dua, dua kali dua bulan kalau sampai enam hari satu tahun ya satu tahun nanti berpuasa terus nah itu akibatnya ya akibatnya jadi berat ini ini adalah pembatal puasa yang paling berat ini kalau nggak mampu lagi yang kafaran kedua ini nggak mampu maka beralih ke pilihan yang ketiga yaitu memberi makan tadi makanannya seperti makanan video ya ukurannya pokoknya sekedar memberi makan yang layak memberi makan kepada orang miskin, yaitu kepada 60 orang miskin. Karena tadi puasanya 60 hari kan? Maka sebagai gantinya sini memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah ini untuk satu hari ya. Kalau dua hari ya tinggal dikalikan. Dua kali 60, 120 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya lagi yang tidak kami sebutkan di sini yang termasuk pembatal lagi adalah apabila berniat untuk membatalkan puasa walaupun belum sempat makan. Sudah berniat, namun cari-cari makan kok gak ada. Nah. Sudah berniat, maka puasanya bah, batal. Karena Nabi SAW katakan, wa inna malikul imanawa dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian termasuk mata lagi yang tidak kami sebutkan di sini adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Contohnya seperti apa? Yang mudah-mudah. Contohnya seperti apa? Onani. Ya. Dengan onani. Maka puasanya juga batal. Ini menurut pendapat yang lebih kuat insya Allah. Menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang lain yang dibolehkan, ya, yang masih dibolehkan ketika puasa, ini sudah sebagian kami jelaskan. Yang pertama masuk waktu fajar dalam keadaan junub. Silakan lihat di halaman 30. Artinya tadi suci dari junub ini bukan merupakan syarat sah tadi kan saya sudah singgung di awal. Ya sebenarnya Nabi SAW sendiri pernah masuk subuh dalam keadaan junub. Baru beliau mandi ketika itu dan tetap melanjutkan puasa. Kemudian yang kedua, bersiwa ketika berpuasa. Menurut pendapat yang kuat, bersiwak ini boleh setiap saat, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Namun yang mesti dijauhi di sini adalah apabila kita menggunakan sikat gigi memakai pasta gigi. Karena pasta gigi itu berasa. Ya, karena pasta gigi itu berasa, ditakutkan dapat membatalkan puasa. Jadi seharusnya dijauhi. Jadi kalau mau sikat gigi pakai sikatnya saja tanpa pasta gigi. Kemudian yang ketiga yang tidak termasuk pembatal juga masih dibolehkan berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung asalkan tidak terlalu serius. Artinya tidak seperti orang cuma menelan. Nah, hadisnya sudah disebutkan di situ. Kemudian yang keempat, mencumbu istri atau berciuman dan mencumbu istri. Ketika puasa bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Dan jika mencumbu istri, lantas keluar mani, maka puasanya batal. Ini sepakat ulama, mencumbu istri lantas keluar mani, puasanya batal. Ya, namun kalau dia mencumbu istri dan dia mampu menahan syahwatnya, ya, dan tidak keluar mani ini puasanya nggak batal. Namun sampai keluar mani, puasanya itu batal. Kemudian yang keenam, mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Nah ini bagi ibu-ibu ya, yang nanti buat makanan berbuka mau cicipi sudah manis ya, sudah sudah uh, masih kurang kecap atau enggak, sudah asin apakah belum? Nah dia cicipi sedikit, asalkan belum masuk ke kerongkongan langsung dia buang. Maka puasanya juga tidak batal. Kemudian bercelak dan tetes mata. Ya, bercelak dan tetes mata juga tidak termasuk membatalkan. Kemudian mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Ini juga tidak termasuk pembatal bahkan terdapat riwayat ya bahwasanya Abu Bakar Ya ini bukan Abu Bakar Siddiq ya ini nama sahabat yang lain. Abu Bakar tuh pernah melihat Rasulullah SAW itu mengguyur kepalanya karena dalam keadaan yang sangat haus atau sangat terik ya untuk menyegarkan badannya dengan air kemudian sedangkan beliau ketika itu sedang berpuasa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang kodok puasa. Nah, kodok puasa di sini kami cuma ambil beberapa poin saja. Intinya kodok puasa ini ada tadi ya, misalnya seorang itu batal puasanya karena ada uzur tadi ya. Karena mungkin dia bersafar atau mungkin dalam keadaan sakit, lantas dia tidak berpuasa maka dia punya kewajiban kodok puasa. Nah, kodok Ramadan di sini, kodok puasa Ramadan di sini, ini punya batasan waktu. Ya, di sini punya batasan waktu ya, yaitu dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan berikutnya. Dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan berikutnya. Dan apabila seorang itu melanggar, ternyata dia tunda-tunda padahal masih mampu untuk puasa. Dia tunda-tunda sampai bablas, sampai kelewatan Ramadan berikutnya, maka dia punya dua kewajiban. Selain dia tetap harus mengkodok puasa, ada kewajiban tambahan, yaitu menunaikan fidyah. Jadi selain kodok ada tambahan fidyah. Alasannya, ya yang dikatakan oleh Syekh Ibn Bas, Syekh Abdul Aziz bin Bas, tambahan adanya kewajiban fidyah di sini, ini berdasarkan fatwa beberapa sahabat, ya fatwa beberapa sahabat, bagi orang yang ternyata undur-undur kodok puasanya sampai Ramadan berikutnya tanpa ada alasan apa-apa. Dia masih kuat namun dia sengaja tunda-tunda. Maka selain ada kodok puasa, ya, dia ada tambahan fidyah. Terus kalau ada yang belum yakin dulu pernah utang-utang misalnya ini sering pada ibu-ibu ya. Sering pada ibu-ibu yang dulu itu mengalami haid, dulu terus belum sadar juga tentang hukum puasa, belum juga kodok-kodok. Berapa hari yang harus dia kodok? Kalau dulu belum yakin-yakin, tunaikan sampai yakin. Kalau dia hitung-hitung satu tahun ya, saya itu nggak puasa ya tujuh hari, Ya sudah, kalau sudah berapa tahun dia nggak puasa, misalnya lima tahun nggak puasa ya tujuh kali lima sampai tiga puluh lima hari dia harus ganti bu puasa. Ditambah kalau itu sudah kelewatan ya ditambah dengan menunaikan video tadi. Dan di sini kejadian di sini waktunya itu bebas selama dari Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya nggak ada syarat untuk berturut-turut. Ya, nggak mesti juga dikerjakan setelah bulan Ramadan di bulan Syawal nggak mesti. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menunda sampai bulan syakban. Kemudian sekarang bagi orang yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa. Nah di sini saya tidak memberikan rincian dalam cetakan pertama ini. Intinya orang yang masih memiliki utang puasa ya lantas meninggal dunia maka itu nanti akan dipuasakan oleh ahli warisnya. Nah dalilnya Man mata wa siam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati, lantas dia masih memiliki utang puasa, maka ahli warisnya hendaklah mempuasakannya. Nah, di sini yang dimaksudkan sini ahli waris. Sebagian ulama memang katakan kerabat. Bahkan dikatakan oleh Munawi itu kalau bisa, kalau kerabatnya itu nggak bisa puasakan, nanti dia boleh nyuruh orang lain. Nanti dibayar mungkin. Ya, dia nyuruh orang lain. Namun agar lebih hati-hati ya cukup dengan ahli warisnya saja. Ya, cukup dengan ahli warisnya saja nanti akan mempuasakan dirinya. Namun sebenarnya ini ada tiga rincian tentang orang yang mati lantas masih memiliki utang puasa. Sini kami tidak rincikan. Ya, yang pertama, orang yang mati lantas masih memiliki utang puasa. Keadaan penyakitnya penyakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuhnya. Jadi lama sekali sembuh sampai dia itu meninggal dunia. Maka apabila dia tidak puasa, maka kalau ketika dia hidup nanti dia gantikan dengan apa? Gantikan dengan apa tadi? Fidyah. Kalau ini belum sempat dibayar juga ya, maka ya ini berarti kalau belum sempat dibayar nanti oleh ahli warisnya nanti. Ini bagi orang yang punya penyakit yang nggak kunjung sembuh, maka nanti dia bayar di fidyah. Kemudian yang kedua, bagi orang yang kena penyakit dan penyakitnya ini bisa diharapkan sembuh. Cuma demam saja beberapa hari. Namun masih memiliki utang puasa. Ketika bulan Syawal itu juga belum dibayar. Bulan berikutnya belum dibayar. Ternyata pada bulan Zulhijjah misalnya meninggal dunia, belum dibayar utang puasanya. Misalnya dia sakit lima hari, belum juga dibayar. Maka ini yang dimasukkan dengan hadis ini. Barang siapa yang mati lantas masih memiliki utang puasa, maka ahli warisnya yang akan mempuasakan dirinya. Namun para ulama katakan di sini ahli waris punya dua pilihan. Boleh ahli waris itu memilih dengan puasa. Boleh juga pilih dengan ganti dengan fidyah. Jadi boleh milih puasa, boleh milih dengan ganti fidyah. Kemudian ada yang ketiga, ada orang yang penyakitnya juga masih bisa diharapkan sembuhnya, cuma demam aja lima hari ketika bulan puasa. Demamnya cuma lima hari ketika bulan puasa. Ya, demamnya cuma lima hari ketika bulan puasa berarti kan dia gantikan segera mungkin nanti di bulan Syawal. Namun ternyata ya pas mau ganti di bulan Syawal hari pertama kan nggak boleh puasa. Bulan Syawal hari pertama nggak boleh puasa. Pas hari kedua puasa ternyata meninggal dunia. Ternyata meninggal dunia. Mungkin kecelakaan, ya, atau mungkin kena penyakit apa langsung mati. Berarti kan nggak sempat ya kan? Maka untuk orang yang satu ini dia itu seakan-akan belum memasuki bulan Ramadan. Yang lima hari tadi punya utangan tadi itu belum memasuki bulan Ramadan. Jadi seakan-akan dia belum ada sebab wajibnya puasa. Karena sebab wajibnya ya, wajibnya nanti setelah apa? Setelah Ramadan. Ternyata pas hari kedua bulan Syawal meninggal dunia. Dan penyakitnya tadi apa? Bisa diharapkan sembuh ya. Tapi sudah keburu meninggal dunia. Para ulama sepakat orang ini tidak ada kewajiban kodok dan juga tidak ada kewajiban fidyah. Karena dia itu seakan-akan belum masuk roh Ramadan berarti belum wajib puasa. Jadi bedakan tiga golongan ini ya, tiga golongan ini untuk orang yang mati lantas masih memiliki utang puasa. Kemudian yang berikutnya ya kami lompat kita masuk ke amalan-amalan di bulan Ramadan Ya di yang kita akan bahas sholat tarawih, menghidupkan malam Lailatul Qadar, kemudian tentang itikaf. Kita akan bahas secara ringkas. Sholat tarawih lihat di laman 40. Sholat tarawih ini dinamakan dengan tarawih ya. Tarawih ini artinya, artinya kan istirahat. Artinya dalam sholat tarawih itu setiap empat rakaat itu nanti disyariatkan istirahat. Karena memang sholat tarawih itu asalnya itu sholatnya itu lama. Jadi istirahatnya setiap empat rakaat. Sholat tarawih ini kalau di luar bulan Ramadan itu namanya kiamul lail, namanya sholat tahajud, namanya sholat malam. Jadi ini istilah yang sama ya. Jadi keutamaan-keutamaannya juga sama seperti sholat tahajud. Dan para ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Ada sebagian ulama katakan ini sunnah muakat. Sunnah sangat dianjurkan, jadi jangan sampai ditinggalkan. Jadi seandainya dia tidak dapat jamaah di masjid ya maka seharusnya dia kerjakan lagi walaupun sendirian. Ya walaupun sendirian. Kalau memang dia tidak dapat jamaah di masjid karena mungkin ketiduran ataupun alasan yang lainnya. Sehingga hal ini dijelaskan oleh di dalam fatwa lajnah. Nah kemudian ini dianjurkan disunahkan bagi laki-laki atau perempuan. Namun kalau perempuan ya untuk sholat tarawihnya, sehingga dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al Dawi bahwasanya kalau sholat tarawih untuk perempuan itu lebih baik di rumah. Namun kalau sekali-kali dia mau laksanakan di masjid juga dibolehkan. Namun dengan syarat, dia mau melaksanakan di masjid itu dengan syarat. Yang pertama, harus menutup aurat. Kemudian yang kedua, juga tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan godaan bagi kaum prime, kaum pria. Kemudian yang ketiga, minta izin suami. Ya tujuannya dia mau sholat jamaah juga minta izin suaminya. Kemudian para ulama itu katakan bahwasanya sholat tarawih. Nah, ini kapan waktunya yang utama? Ya sebagian ulama katakan sholat tarawih yang utama itu nanti pertengahan malam atau di malam terakhir. Namun insya Allah pendapat yang tepat sholat tarawih waktu abdulnya itu di awal malam. Alasannya karena inilah yang diperhatikan oleh Umar bin Khattab di masa Umar bin Khattab. Sholat tarawihnya itu biasanya di awal malam. Imam Ahmad pernah ditanyakan tentang mana yang lebih abdol. Ya, sholat tarawih di awal malam ataukah di akhir malam? Lantas Imam Ahmad menjawab, sholatul muslimin ahabu ilayya. Sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu di masa Umar. Umar itu dilakukan di awal malam, sebelum tidur. Itu lebih aku sukai. Ya, itu lebih aku sukai. Maka dari sini pendapat yang tepat ya insya Allah sholat tarawih itu dilakukan di awal malam. Inilah yang berlaku di zaman Umar sampai di zaman-zaman berikutnya. Kemudian sholat tarawih ini disunahkan dilakukan secara berjamaah. Ya, disunahkan dilakukan secara berjamaah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW walaupun cuma beberapa malam saja. Dan ini kemudian dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab ya di masanya. Ya dia menyuruh beberapa sahabat jadi imam seperti Ubay bin Kaab Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya sholat tarawih disunahkan secara berjamaah. Nah kemudian sekarang masalahnya, ya kita akan bahas jumlah rakaat sholat tarawih. Sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri itu adalah 11 atau 13 rakaat. 11 atau 13 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan para ulama itu katakan, sebenarnya disebutkan oleh salah satu ulama besar Syafi'iyah juga Ibnu Hajar al-Haisami. Ya. Ibnu Hajar al-Haisami ya, itu katakan bahwasanya tidak ada ataupun hadis sahih yang katakan Nabi SAW itu sholat lebih daripada 11 rakaat atau 20 rakaat, nggak pernah. Nabi SAW lebih, kerjakan lebih daripada itu ini yang dilakukan oleh Nabi ya. Ini artinya jumlah rokat yang jadi pilihan nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang masalahnya ya, bolehkah kita menambah lebih daripada 11 atau 13 rokaat? Ini sekarang masalahnya. Nah ini yang sering diperdebatkan oleh kaum muslimin. Bolehkah lebih dari 11 atau 13 rokaat? Perlu diketahui bahwasanya kualitas sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi itu ada sebesar rakaat namun dengan selesainya yang lama. Ya, sebesar rakaat tapi selesainya itu lama. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu punya inisiatif Umar bin Khattab itu punya inisiatif apa? Gimana kalau ya biar jamaah itu tetap betah lakukan sholat tarawih karena selesainya itu biasanya lama. Maka Umar bin Khattab itu ingin kualitasnya itu sama dengan Nabi. Namun, dan ini riwayatnya sahih. Ya, Umar bin Khattab akhirnya ambil inisiatif ya, sholat tarawihnya 23 rakaat. Dan ini riwayat-riwayat yang ada juga sahih Ya walaupun memang sebagian ulama itu ada yang mendefinisikan seperti Syekh Albani, namun pendapat ini dikritik oleh silakan kalau memang ada terjemahannya kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, judulnya ada dua rakaat salat tarawih, jumlah rakaat salat tarawih. Beliau kritisi pendapat tersebut dan beliau mensahihkan riwayat-riwayat atau asal-asal Umar yang menyebutkan 23 rakaat dilakukan oleh Umar dia ketika itu perintahkan beberapa sahabat. Nah Umar intinya di sini dia ingin kualitas sholat tarawihnya itu sama dengan siapa? Nabi sholat salam. Jadi rokatnya dibuat lebih banyak. Namun kualitasnya nanti sama, yaitu sama selesainya, yaitu lamanya. Karena kalau sahabat setelah zaman di masa Umar itu kalau berdiri lama itu mungkin nanti ya kesulitan, sudah semakin berat. Mungkin kalau Nabi SAW kerjakan satu rokat satu jam atau setengah jam, Nah, selesainya kan lama ya kan? Berdirinya lama kan? Kalau zaman ini gimana? Kalau Nabi SAW sholat seperti itu? Di belakang nanti gimana? Ahem, ahem. Ya kan? Ya, sudah suara dahak-dahak nanti. Nah, intinya di sini Umar ya. Kita kembali Umar di sini apa? Ingin kualitasnya itu sama. Sekarang, mana yang lebih bagus? Kita ikuti kuantitas Nabi ataukah kualitas? Mana yang lebih bagus? Kuantitas ataukah kualitas? Hah? Coba jawab. Kualitas. Oleh karena itu Umar bin Khattab ini ambil inisiatif 23 rakaat. Dan kalau kita pilih tadi riwayatnya sahih, ini tidak ada sahabat pun yang mengingkarinya. Tidak ada satupun yang protes. Adapun riwayat Aisyah yang katakan ya Nabi SAW itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat itu bisa kita sanggah. Maksudkan Aisyah ini yang dia lihat. Dan banyak sekali keumuman hadis Nabi SAW yang tidak membatasi jumlah rokat sholat terawih. Buktinya Nabi SAW itu pernah ditanyakan tentang sholat malam. Kemudian Nabi SAW itu katakan, sholatul, sholatul masna masna. Sholat malam itu dua rokat, dua rokat. Dibatasi nggak sebelas rokat. Ini ucapan Nabi loh, ini ucapan Nabi. Dalam kaidah usul fikih apa? Ucapan Nabi lebih didahulukan daripada apa? Praktek daripada fiil Nabi. Ucapannya umum kan? Ucapan lebih kita dahulukan umum. Dan tidak pernah Nabi SAW juga melarang satupun sahabat untuk lakukan sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Oleh karena itu Umar bin Khattab nggak nganggap ini terlarang. Nggak nganggap ini terlarang. Bahkan perlu ketahui Imam Ahmad sendiri seperti diceritakan oleh anaknya Abdullah. Imam Ahmad sendiri pernah dilihat oleh Abdullah itu lakukan sholat malam itu lebih daripada 40 rokat, Ya, Imam Ahmad lakukan 40 rokat, kemudian Abdullah katakan setelah itu Imam Ahmad masih menambah lagi, menambah lagi dan seterusnya. Coba ini 40 rokat ini. Jadi sebenarnya masalah jumlah rokat ini nggak ada masalah. Yang masalahnya sini apa? Kualitasnya tadi. Ya, sangat disayangkan yang mengikuti Umar 23 rakaat yang kualitasnya lebih cepat daripada 11 rakaat. Padahal sholat malam yang bagus apa? Tulul kunut, berdirinya itu yang lama, sholatnya itu yang lama, itu yang paling bagus. Sayangnya di situ ya kan? Kita nggak bermasalahkan jumlah ini, saya nggak bermasalahkan jumlah. Yang saya bermasalahkan apa? Kualitasnya. Kok ikuti Umar namun kualitasnya jauh di bawah Umar. Ya, kuantitasnya maksudnya ikut Umar ya. Ikuti Umar namun kualitasnya jauh sekali. Sampai sholat mungkin ya setelah Al-Fatihah baca sod. Nah. Atau nun. Ya. Baca satu ayat ada yang tidak seperti itu langsung rokok. Ini kurang ajar sekali kan sholatnya seperti ini. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis katakan, Nabi SAW itu melarang sholat yang muhtasiran. Muhtasiran menurut salah satu tafsiran itu sholat yang begitu cepat. Ngebut. Seperti ayam matok. Ya, jadi intinya di sini kami tidak mempermasalahkan jumlah rokaat terserah. Ya, makanya imam di Masjidil Haram juga tetap sholatnya 23 rakaat, ya karena pemahamannya seperti itu. Ingin kuali, ikuti apa? Kualitas sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mesti tetap dipertahankan kan? 23 rakaat di Masjidil Haram kan? Seandainya ini bid'ah, ya nah. Seandainya bid'ah, kok nggak ada yang ini? Ulama langsung tahzir ini, ya. Imam-imam, saya sudah sesuai mau ditahzir, nggak ada. Mas tetap kan ini dokter-dokter nih yang mimpin ini. Imam Masjidil Haram tuh bukan ya cuma hafal Al-Quran saja mereka tuh sudah sampai gelar-gelar dokter. Nah itu jadi intinya di sini ya untuk masalah jumlah rakaat salat rawi itu nggak perlu dipermasalahkan 11 puluh 23. Seandainya kita jadi makmum di belakang imam yang sholat 23 rakaat dengan syarat apa? Tidak ngebut. Maka silakan bermakmum di belakangnya. Namun kalau sholatnya terlalu ngebut, bahkan lebih cepat selesai, mungkin 20 menit sudah selesai, 23 rakaat, maka sebaiknya cari imam lain. Ya, cari masjid lain yang sholatnya lebih usuk. Walaupun mungkin kita dapati, kalau tadi kita katakan waktu sholat yang abdulnya itu di awal malam, kalau dapati mungkin dia kerjakan di akhir malam, ya ikuti imam itu aja, nggak apa-apa. Ya, ikuti imam seperti itu aja, tidak apa-apa. Daripada kita sholatnya ngebut, ini nggak ada cuma nina. Kalau cuma nina itu adalah yang pendapat yang terkuat bagian dari rukun sholat. Ya, rukun sholat berarti nggak ada ya sholatnya dikhawatirkan tidak sah. Nah kemudian yang berikutnya Kalau kita memilih 11 rokat atau 23 rokat Tadi yang afdolnya lakukan 2 rokat 2 rokat salam Karena Nabi salam katakan Salatul leili masna masna Salat malam itu 2 rokat salam 2 rokat salam Lantas kalau dia mengatakan kalau saya lakukan empat rakaat salam, sholatnya sah atau tidak? Kalau buka di buku-buku Syafi'iyah, nah itu ada sebagian ulama Syafi'i yang katakan nggak sah. Namun kalau Imam Nawawi sendiri punya pendapat yang lebih bagus pertengahan, beliau katakan tetap sholatnya itu sah meskipun engkau kerjakan 8 rakaat sekaligus langsung salam. Namun yang afdolnya tetap dua rakaat salam, dua rakaat salam. Untuk witirnya tiga rakaat kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama dua rakaat salam, satu rakaat salam. Atau yang kedua boleh tiga rakaat sekaligus sekali salam. Dan ketika witir itu juga disunahkan untuk membaca kunut witir di rakaat terakhir ya ketika iti, ketika itidal setelah ruku dan ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Al Hasan dan ini sebenarnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Bas ini tidak diususkan di bulan Ramadan saja boleh kita lakukan setiap saat ya boleh kita lakukan setiap saat dan tidak ada larangan dilakukan terus menerus kata Syekh Abdul Aziz bin Bas karena dalam hadis tersebut ketika Nabi SAW ajarkan kepada Al Hasan doa kunut witir, Nabi SAW itu tidak mengatakan kamu lakukan di sebagian malam saja atau kamu lakukan di bulan Ramadan saja setelah 15 hari terakhir bulan Ramadan. Enggak. Ini sifatnya umum. Kemudian amalan yang berikutnya lagi adalah menantikan malam Lailatul Qadar. Lihat di halaman 46. Lailatul Qadar di sini adalah malam yang penuh kemuliaan. Di antara tafsiran para ulama tentang Lailatul Qadar, mereka katakan bahwasanya pada malam tersebut itu turunnya malaikat ke langit dunia. Sehingga pada saat itu penuh sesak. Oleh karena itu di antara tanda malam Lailatul Qadar kata para ulama, pada malam tersebut suasananya suasana itu begitu tenang dan orang bisa merasakan lezatnya ibadah. Karena pada saat itu malaikat itu turun. Ya, malaikat itu turun. dan malaikat turun itu pasti akan membawa keberkahan. Dan di antara tanda malam itu ada yang lainnya lagi, ya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya pada malam tersebut cuaca nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya, udara itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan pada pagi harinya, jika malamnya itu malam Lailatul Qadar, pada pagi harinya itu mataharinya tidak terlalu tidak bersinar terlalu terang, ya sedikit redup. Namun di sini kita tidak diperintahkan untuk cari malamatul qadar mesti cari tandanya tadi ya. Pokoknya Nabi SAW sendiri perintah kepada kita cari pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tepatnya lagi cari pada malam-malam ganjil, pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Dan di sini Allah SWT tidak tentukan mana malam Lailatul Qadar, tepatnya tanggal berapa enggak. Karena seandainya itu ditetapkan malam ke-27, coba apa yang terjadi nanti? Pasti masjidnya cuma penuh dalam satu malam. Setelah itu bubar, nggak ada lagi. Ya toh, makanya dirahasiakan. Biar ketika di akhir-akhir Ramadan orang yang pergi ke mall ya, cari pakaian baru untuk Ramadan tuh rugi, ya toh. Dia diberitahu. Ya nah, jadi biar mereka tetap di masjid. Biar mereka tetap di masjid cari malam-malam tersebut, tepatnya tadi pada malam-malam ganjil. Nah, kemudian selanjutnya Hmm, bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Tentu saya tentu saja malam Lailatul Qadar tadi kita hidupkan dengan ibadah, baca Al-Qur'an boleh, berzikir juga boleh atau membaca doa tadi ya. Doanya tadi apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, sekarang apakah mesti lembur? Seandainya itu malam kita berada di malam ganjil atau itu berdebatan dengan malam Lailatul Qadar, apakah kita mesti lembur? Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, apabila seseorang itu mendapati malam atau Qadar lantas dia cuma sholat isya dan sholat subuh saja itu sudah dia dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada syarat lembur, lembur di sini. Seandainya cuma sholat isya, sholat tarawih, ikut sholat subuh juga, itu sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Namun kalau dia mau menghidupkannya dia ya sedikit lembur di malam hari biar dia bisa memperbanyak doa ketika itu itu juga lebih bagus. Ya namun di sini kita menganggap ya berapa lama waktu minimal yang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah kemudian malam Lailatul Qadar ini lebih bagus lagi kita dapatkan dengan cara melakukan itikaf. Makanya selanjutnya kita akan menjelaskan tentang itikaf. Itikaf di sini asalnya artinya itu berdiam secara bahasa, namun secara istilah di sini adalah seorang itu berdiam di masjid beberapa saat ya dengan tata cara tertentu dan menjauhi segala pembatal-pembatal itikaf. Pembatal itikaf di sini ada dua. Yang pertama itu apabila seorang itu keluar masjid tanpa ada kebutuhan apa-apa. Kemudian yang kedua, apabila seseorang itu berhubungan intim dengan istrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah engkau mencumbu. Mencumbu di sini maksudnya berhubungan intim dengan istri ketika engkau itikaf di masjid. Maka pembatal itikaf sudah ada dua. Itikaf di bulan Ramadan sendiri apa hukumnya? Ya para ulama itu katakan bahwasanya hukum itikaf di bulan Ramadan itu hukumnya adalah sunnah Dan, ya? dan itikaf itu asalnya itu hukumnya sunnah kecuali jika seseorang itu mewajibkan dirinya untuk itikaf seperti dalam bentuk nazar. Kalau dia wajibkan dirinya untuk beritikaf dalam bentuk nazar, maka itikafnya diwajib. Maka wajib ditunaikan. Namun asalnya itu sunnah. Dan itikaf sini tadi dikatakan dalam ayat sendiri, ya, Surat Al-Baqarah ayat 187 ini dilakukan di masjid, maka tidak boleh di rumah. Seandainya orang banyak berzikir ya, kemudian melakukan sholat itu di rumah. Ya, ini tidak disebut itikaf. Ini harus di masjid. Dan masjid yang kita cari untuk itikaf, kita seharusnya ada di, dilaksanakan sholat lima waktu. Dan lebih bagus lagi, sebagaimana dipilih oleh ulama syafi'iyah, cari masjid yang disebut dengan masjid jami. Masjid jami itu adalah selain ada sholat lima waktu, juga ada sholat Jumat. Kenapa mesti ada sholat Jumat? Ya biar kalau di situ nggak ada sholat Jumat ya, biar nggak mesti keluar lagi. Karena sudah ada sholat Jumat di situ. Dan itikaf yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri Ya, sebenarnya disebutkan dalam beberapa hadis beliau SAW itu biasa melakukannya selama 10 hari. Terutama beliau lakukan di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan di akhir-akhir menjelang wafat beliau, ya, Nabi SAW itu melaksanakan itikaf selama 20 hari. Ketika kita ingin melaksanakan itikaf selama 10 hari, ya, maka para ulama mazhab itu mensunahkan untuk masuk ke dalam masjid itu sebelum waktu maghrib pada malam ke-21 ya masuk masuk masjidnya untuk etika itu pada ya sebelum waktu maghrib pada malam ke 21. Keluarnya kapan? Keluarnya nanti pada malam Idul Fitri setelah waktu maghrib. Namun dalam prakteknya Nabi SAW sendiri juga pernah masuk masjidnya itu ketika saat setelah pelaksanaan sholat subuh. Pelaksanaan sholat subuh pada hari ke-21, jadi besoknya. Pas setelah sholat subuh. Dimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti nanti kalau keluarnya kalau masuk waktu subuh biar 10 hari, keluarnya kapan? Berarti pada saat mau laksanakan sholat ini ya kan? Setelah waktu subuh dia keluar. Nah sekarang masalahnya Berapa lama waktu seseorang itu sudah dianggap itikaf? Waktu maksimalnya itu nggak ada, nggak ada batasan. Sekarang waktu minimalnya itu berapa lama? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang katakan waktu minimalnya karena mesti seorang yang itikaf itu berpuasa. Jadi minimalnya sehari semalam. Namun pendapat yang benar dalam itikaf itu tidak disyaratkan untuk puasa. Yang sebagian ulama katakan waktu minimalnya ada semalam. Ada yang katakan seperti pendapat Imam Malik sampai dua malam. Imam Malik juga dalam satu pendapatnya 10 hari. Berarti selama 10 hari itu tidak boleh keluar masjid. Namun berdasarkan pendapat mayoritas ulama, kalau itikafnya itu itikaf sunnah, bukan itikaf nazar. Itikaf sunnah itu seperti di bulan Ramadan. Bila itikafnya itu itikaf sunnah dan itikaf mutlak. Artinya tidak dibatasi waktu tertentu. Maka, maka kata seorang ulama yaitu Al-Mardawi, beliau katakan waktu minimalnya kata mayoritas ulama ini didukung oleh mayoritas ulama Waktu minimal yang sudah disebut itikaf adalah sekedar seseorang itu diam beberapa saat di masjid. Berarti meskipun lima menit. Ini waktu minimalnya, maksudnya sudah dianggap apa? Itikaf. Ya, sudah dianggap itikaf. Dan insya Allah ini ada pendapat yang lebih kuat. Artinya jika seorang, ya ini boleh di malam hari ataupun di, di siang hari, ini boleh. Seandainya seorang selepas sholat tarawih diam sekitar setengah jam atau satu jam, ya dia niatkan untuk etikaf, maka itu sudah disebut etikaf. Atau tengah malam dia datang ke masjid jam satu, kemudian nanti dia pulang ketika mau makan sahur. Nah ini juga sudah disebut etikaf. Ya, jadi menurut mayoritas ulama, nah itu minimal waktu dikatakan etikaf selama diam beberapa saat di masjid. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah tentang zakat, yaitu zakat fitri. Di sini dinamakan zakat fitri boleh, boleh juga dinamakan dengan fitrah. Kalau dinamakan dengan fitrah, kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan fitrah itu adalah barang yang dizakati. Ya, fitrah itu adalah barang yang dizakati. Jadi boleh sebut dengan zakat fitri ataupun fitrah. Kemudian di sini disebut fitri karena kaitannya itu dengan bulan Ramadan. Eh karena kaitannya itu dengan waktu berbuka yaitu waktu fitri, Idul Fitri. Oleh karena itu waktu pembayaran yang tepat itu maksimal atau minimal itu tiga hari sebelum Idul Fitri. Jadi tiga hari atau dua hari sebelumnya itu boleh kita bayar. Karena memang Idul Fitri ini tujuannya adalah untuk memakmurkan orang miskin pada saat hari raya Idul Fitri supaya mereka tidak meminta-minta sehingga bisa merayakan hari raya bersama-sama. Jadi tidak tepat jika sudah awal-awal bulan baru bayar zakat fitrinya. Karena nanti sudah habis. Gimana untuk keperluan Idul Fitrinya? Apa tujuannya? Karena tujuan zakat fitrinya apa? Untuk memakmurkan ketika hari raya Idul Idul Fitri. Kemudian tadi waktunya kemudian eh, apa yang dikeluarkan yang dikeluarkan di sini adalah makanan pokok. Di sini tidak dibatasi oleh tidak dibatasi dengan kurma saja ataupun gandum saja. Kalau di tempat kita di sini dengan beras ya maka zakat fitrinya dengan beras. Kalau dengan tiwul ya dengan tiwul. Kalau seandainya dengan sagu makanan pokoknya ya dengan sa sagu. Kemudian zakat fitri di sini ukurannya itu adalah satu sok. Satu saat sebagian ulama seperti saya Abdul Aziz bin Bas dan juga saya Soleh Al Fauzan itu katakan satu saat itu tiga kilogram sama dengan tiga kilogram. Kalau penulis Sahih Fikih Sunnah, Syekh Abu Malik itu katakan 2,15 sekitar itu. 2,1 kilogram. Jadi zakat fitrinya sekitar 2,1 kilo. Ya kalau yang diperhatikan di sekitar kita sekitar berapa kilogram? Dua setengah, ya sudah dianggap sah. Ya, dan seperti yang diteliti juga, yang lebih teliti lagi ini seperti yang diteliti oleh Mahat Al Furqan Gresik, yang mereka itu meneliti zakat fitrahnya itu sekitar 2,7 kilo. Ya, sekitar 2,7 kilo. Artinya kalau kita mau pilih 3 kilogram itu mungkin lebih hati-hati. Kemudian kapan seorang itu diwajibkan membayar zakat fitri? Ketika dia itu bertemu pada saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jika dia bertemu dengan waktu tersebut, baru diwajibkan zakat fitri. Seandainya dia itu mati satu jam atau lima menit sebelum matahari tenggelam, maka nggak ada kewajiban zakat. Ya, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan seandainya lagi dia berarti lahir. Lahirnya setelah setelah waktu tenggelamnya matahari. Berarti ada kewajiban zakat atau tidak? Dia nggak bertemu kan? Bayi ini nggak bertemu kan? Maka di sini juga tidak ada kewajiban zakat. Namun sebagaimana ada riwayat dari Utsman, ya, riwayat dari Utsman beliau masih mengeluarkan zakat untuk janin. Namun ini tidak sampai wajib, cuma disunahkan saja. Kemudian catatan penting di sini, bagaimana mengeluarkan zakat fitri dengan uang? kita ganti beras tadi, kita serahkan dengan uang 3 kilo itu misalnya berapa rupiah, kemudian kita keluarkan dengan uang. Maka ini pernah ditanyakan oleh kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad itu pernah ditanyakan gimana? Ya ada sebagian ulama itu yang bolehkan zakat fitur dengan uang. Kemudian Imam Ahmad itu mengatakan, saya khawatir seperti itu tidak sah. Karena itu menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mengeluarkan zakat fitri dengan uang, ya itu sebaiknya tidak kita kita bayar dengan uang kecuali dalam keadaan mendesak. Seperti misalnya tidak ada beras lagi yang cuma ada itu cuma uang. Karena lagi pas klik gak ada yang menghasilkan beras. Cuma ada itu cuma uang. Maka kondisi itu saja yang diperbolehkan. Namun kalau kondisi seperti sekarang lagi makmur beras, kita juga makan sehari-hari beras, maka tetap dikeluarkan dengan dengan beras. Nah, Kemudian untuk pembahasan yang lainnya, ya silakan nanti dibaca sendiri di buku ini. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada kami jelaskan tentang Idul Fitri dan juga ada kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Ya mungkin kami cukupkan sekian. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada semampu kami. <clears throat> Bagaimana hukum seorang muslim yang berjima dengan istrinya di siang hari? Tapi dia dalam keadaan bersafar. Dan dia ngambil rukhsah tidak berpuasa ketika itu. Maka sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Wan Sulaiman untuk hukuman jima tadi yang menunaikan kafaro tadi ya. Ini tidak berlaku bagi dua orang. Ini tidak berlaku bagi dua orang. Yang pertama, uh, bila orang tersebut ya, uh, bila orang tersebut bukan orang yang wajib dikenai puasa ya bukan orang yang wajib dikenai puasa dia tidak dikenai hukum wajib puasa seperti misalnya anak kecil atau mungkin ya simbas uh, eh, ya mungkin anak kecil ya ketika itu dia tidak wajib puasa nah seandainya dia sudah menikah sebelum dia itu balik seandainya ya sudah menikah sebelum balik ya maka itu tidak dikenai kafaro tadi kemudian yang kedua uh, yang di menda, tidak mendapatkan hukuman kafaro tadi itu adalah yang kedua itu adalah orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa. Seperti tadi pertanyaan ini, jika dia bersafar, ya, jika dia bersafar, lalu dia berhubungan intim dengan istrinya, karena dia nggak kena, kena kewajiban nih, karena safarnya sulit, maka itu dibolehkan. Ya meskipun di siang hari bulan Ramadan. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang ya saya pernah baca di kitab Sahih Fikih Sunnah Abu Malik ya Dikatakan gimana kalau orang di siang bolong ketika puasa ini sudah nggak tahan lagi ingin berhubungan intim dengan istrinya. Ya, si Abu Malik itu kasih solusi apa? Kamu pergi bersafar dan bersafarnya itu sulit ya, sehingga kamu tuh akhirnya batal puasanya. Nah, ketika itu baru berhubungan intim. uh, istri Ana belum bulan Ramadan tahun lalu belum bayar utang puasa sampai 13 kali karena menyusui. Ya rencananya kami ingin membayar vidya sebelum Ramadan ini boleh ataukah tidak? Ya kalau tadi memilih pendapat vidya ya maka masih dibolehkan masih dibolehkan untuk nambah vidya tadi sebanyak 13 kali. Kalau masih punya utang puasa, ya kalau itu masih dianggap harus kodok puasanya, maka dia harus tetap kodok puasanya juga meskipun itu satu atau dua hari sebelum Ramadan. Karena puasa pada satu atau dua hari sebelum Ramadan itu masih dibolehkan jika itu untuk bayar utang puasa. Ya, karena itu dibolehkan masih dibolehkan jika itu untuk bayar utang puasa. Kalau kita berpuasa tapi tidak sholat, puasa tapi tidak sholat hukumnya gimana? Saya Muhammad bin Sulaiman Usaimin pernah ditanya semacam ini. Beliau katakan, yang namanya orang meninggalkan sholat itu kafir. Padahal tadi syarat wajib sholat apa? Islim, Muslim. Berarti kalau seperti itu, sholatnya uh, puasanya berarti tidak tidak sah. Di sini cuma jawab seperti itu. Sholatnya eh, puasanya tidak sah. Karena syarat puasa itu harus muslim. Ya, meninggalkan sholat itu kafir. Ya, meninggalkan sholat kafir inilah pendapat yang lebih kuat, dimana yang dipilih oleh para sahabat bahkan di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini adalah ijma mereka karena tidak ada yang menyelisihinya Sampai-sampai Umar bin Khattab tadi sampai di akhir ayat itu beliau, beliau katakan kepada orang-orang yang kunjungi beliau ketika dia mau meninggal dunia, Imam Umar bin Khattab itu pernah mengatakan la Islam liman taraka sholah. Tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Dan di sini tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Kemudian Bolehkah kita membantu istri untuk mengkodok puasa kalau istrinya masih mampu tetap istrinya sendiri kecuali jika istri meninggal dunia masih membawa utang puasa nah ini baru masih bisa dipuasakan oleh su suami namun kalau masih hidup ya masih mampu puasa ya tetap tetap harus mengkodok puasanya Bolehkah membayar fidyah berupa makanan bungkusan berikan kepada satu keluarga? Jawabannya boleh tadi. Ini sepakat ulama. Ya, jawabannya itu boleh. Kita punya utang 10 hari misalnya, diberikan kepada satu orang saja, satu keluarga saja, ini boleh. Yang diberikan asalkan sini orang miskin. Bolehkah diberikan kepada orang yang belum sholat atau non muslim? Maka baik dalam masalah fidyah, begitu juga nanti dalam masalah zakat. Ya sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman bin Mutemia, seharusnya orang yang akan membayar zakat karena fidyahnya bersemisal dengan zakat ya, artinya kita keluarkan harta, harta kita kepada orang lain. Maka sudah seharusnya yang dipilih itu orang yang berpegang teguh dengan agama. Karena seandainya kita bantu orang yang tidak berpegang teguh dengan agama, artinya dia itu suka maksiat, maka ini sama saja kita bantu dalam maksiatnya. Oleh karena itu dari sini lebih bagus kita berikan cari muslim namun rajin sholat. Kalau rajin sholat itu pasti puasa. Ya toh, bukan muslim ya nanti ngamen-ngamen di jalan, ngemis-ngemis di jalan, minta-minta. Uang waktu sholat saja dia nggak pergi sholat. Buka saja masih di pinggir jalan. Ya toh, buka saja masih ngamen. Gimana mau disebut sholat? Makanya kalau bisa ya cari orang yang berpegang teguh dengan agama. Kalau memang ada panti asuhan dan di situ memang betul-betul mereka memperhatikan agamanya. Nah cari orang-orang semacam itu. Ya, dan di panti asuhan itu kebanyakan adalah miskin. Apakah boleh melakukan itikaf pada malam-malam ganjil saja dan malam-malam genapnya uh, pulang ke rumah? Ya jawabannya tadi boleh karena waktu minimal itikaf tadi kalau memang dianggap sah itu cuma beberapa saat saja sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama. Bagaimana hukum sholat sunnah dua rakaat itu sholat istitah? Ya, sebagian kalangan itu e, sebelum sholat tarawih itu melaksanakan sholat iftitah. Namun yang lebih, lebih benar tentang masalah ini, sholat iftitah itu ada ketika nanti setelah bangun malam. Ketika kita laksanakan sholat tahajud setelah bangun tidur. Karena namanya sholat iftitah, itu artinya kan pemanasan. Kalau sholat tarawih, pemanasannya sudah atau belum? Ya sudah tadi, ngapain pemanasan lagi? Nanti terlalu panas sih, nanti jadi malas. <laughs> jadi cukup ya. Ini kalau bangun tidur aja yang lebih tepat. Namun kami hargai ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Seorang wanita yang berutang puasa karena hamil sampai datang Ramadan berikutnya belum bisa membayar utang puasa, apakah boleh dibayar pada tahun berikutnya? Jawabannya boleh jika memang di tahun yang lalu itu nggak bisa puasa sama sekali karena ada masa hamil atau menyusui. Maka dia bisa tunda walaupun itu hamil satu tahun misalnya, kemudian menyusui berapa tahun? Dua tahun sampai tiga tahun berikutnya. Nah, itu masih dibolehkan karena dia ada uzur untuk menundanya. Dia ada uzur, ya, ada alasan untuk menundanya. Seorang yang tua miskin tidak mampu puasa dan tidak mampu bayar fidyah, bagaimana cara mengganti puasanya? Jawabannya kalau memang dia sudah tua nggak mampu lagi puasa dan diharuskan fidyah dan tidak mampu, maka mas mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya ketika itu tidak dipaksakan, nanti ketika dia mampu baru nanti dia tunaikan fidyah. Kalau belum mampu juga ya sudah. Ya, ketika dia mampu saja. Apakah di apakah hukumnya mengucapkan maaf lahir batin kepada saudara muslim ketika akan meng, uh, menginjak bulan Ramadan ya? Ini sering kita temui ya, SMS SMS ya toh? Atau mungkin di internet sering kita ketemukan seperti itu ya. Maka untuk maaf-maafkan itu setiap saat ketika ketika orang itu buat salah, bukan nanti kesalahannya itu tahun lalu nanti nunda dulu lah, nanti ketika masuk bulan Ramadan baru saya minta maaf. Bukan, jadi nggak ada khususan untuk maaf-maafkan sebelum Ramadan ataukah sesudah Ramadan nanti nggak ada ya karena tidak ada dalil khusus yang menyebutkan hal ini harus butuh dalil karena ini adalah masalah penghususan asalnya maaf maafkan itu dibolehkan karena ini dipusus, dikhususkan pada malam tertentu saja pada hari tertentu saja ya sebagaimana kalau kita baca Al-Quran boleh nggak baca surat ini ya baca surat ini pada malam ini jawabannya harus butuh dalil kalau surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat ya itu ada dalilnya namun kalau khususkan surat lain, saya membaca ya misalnya surat Sat ya pada malam Jumat atau pada malam Rebu, ya, mana dalilnya? Ini harus butuh dalil. Pada catatan petunjuk Nabi halaman 63 ini petunjuk salat Idul Fitri. Itu dikatakan bagaimana maksud dari bacaan berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala serta salat pada Nabi SAW. Nah tentang masalah ini ya intinya di sini ketika diantara diantara takbir yaitu takbir zawaid ketika takbir, ketika kita laksanakan sholat id kan pada rakaat pertama itu ada tujuh kali takbir zawaid ya ini selain takbiratul ihram selain dari takbir bangkit dari sujud ya selain takbir itu ini takbir zawaid itu ada tujuh kali pada rakaat kedua ada lima kali maka diantara antara takbir tersebut bacaannya apa di sini kami sebutkan ya ini sebenarnya kami ringkas dari Zadul Ma'at Ibnu Qayyim yaitu disebutkan kita hendaklah ketika antara takbir zawaid tadi itu memuji Allah kemudian menyanjung Allah, kemudian bersolat kepada Nabi SAW. Artinya boleh dengan bacaan bebas, bebas ya, bisa dengan bacaan Alhamdulillah, begitu juga dengan bacaan selawat itu dibolehkan, itu maksudnya. Ataupun mungkin di sebagian orang, sebagian kalangan atau di buku seperti di buku Al-Askar yang menawi, beliau mensyariatkan ada bacaan di antara takbir zawaid itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya ini juga dibolehkan namun bukan bacaan yang wajib ketika itu. Ya, ini juga dibolehkan namun bukan bacaan yang wajib. Boleh kita ganti dengan bacaan yang lainnya. Kalau orang batal puasanya karena satu sebab, dia meneruskan puasa, dia meneruskan puasanya apa boleh makan sampai maghrib? Jawabannya kalau misalnya wanita haid itu batal puasanya misalnya ya. Wanita haid itu batal puasanya di siang hari karena datang haid. Ya maka dia setelah itu boleh makan, ya boleh minum, ya tidak mesti dia menahan dirinya sampai waktu maghrib. Tidak mesti dia menahan diri dari makanan minum lagi sampai waktu waktu maghrib. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal ini. Ketika itu puasanya sudah batal ya boleh dia makan dan minum asalkan tetap menghargai orang lain yang sedang puasa. Jangan dibuat orang lain itu ngiler ya. Orang lain itu tertarik untuk makan makan juga bersama dia. Biasa kami itikaf mulai setelah tarawih hingga menjelang sahur, kemudian pulang untuk makan sahur dan kembali lagi ke masjid hingga fajar atau pagi. Setelah itu pulang, kemudian kami melakukan aktivitas kerja. Apakah ini disebut itikaf? Jawabannya tadi kalau kita berpegang dengan pendapat mayoritas ulama yang katakan itikaf sunnah di bulan Ramadan itu minimalnya itu cuma duduk beberapa saat saja, maka itu sudah disebut dengan itikaf. Nanti kalau dia mau itikaf lagi besoknya lagi dia niatkan lagi untuk itikaf. Bagaimana hukum kultum diantara sesudah sholat isya dan sholat tarawih ada tuntunannya atau tidak? Ya sebagian ulama itu ada yang mengkritik hal ini. Ya seperti kalau nggak salah semua bin Soleh Osemin ya dan ada juga sebagian ulama yang masih membolehkan karena menganggap bahwasanya ya itu untuk mengisi waktu luang saja jadi diberi-beri nasihat Ya dari di sini pendapat pendapat pendapat ulama yang ada di sini karena ini kan masalah belakangan ya. Ini tidak kita jumpai pada masa-masa silam di masa sahabat nggak ada. Ya, maka ini sebenarnya kembali kepada kita melihat mana yang lebih masalah di situ. Kalau memang waktu tersebut itu memang waktu yang bagus untuk memberikan ceramah karena mumpung tuh orang banyak, ya maka itu dibolehkan. Namun mungkin kami sarankan kalau bisa, ya, sholat tarawihnya itu dilaksanakan dulu. Kita sholat isya, habis itu istirahat beberapa saat, langsung sholat tarawih. Nanti setelah sholat tarawih baru kita ceramah. Jadi siapa yang mau ikut silahkan tinggal, siapa yang tidak mau ikut ya silahkan pergi. Biar ini nggak dianggap sebagai suatu keharusan. Karena sebagian tempat ini menganggapnya harus, ya harus ada ceramah tarawih. Ya padahal tidak ada satupun dalil yang menunjukkan hal ini. Kalau memang untuk mengisi waktu senggang mungkin paling bagus nanti setelah tarawih itu lebih bagus. Dan ini juga tujuannya agar tidak membuat jamaah itu malas. Karena biasanya karena sudah ceramahnya itu sudah setengah jam atau satu jam, orang sudah mau malas melakukan sholat tarawih lagi. Ya sudah ngetung-ngetungan. Maka lebih bagus ya kita undur tadi. Ini dianggap sebagai selingan saja, tapi di akhir waktu, yaitu setelah kita laksanakan sholat tarawih. Apakah boleh kita mengikuti sholat tarawih yang rakaatnya empat empat salam? Pas kita menemuinya sedang keadaan musafir, sedangkan masjid masjid umumnya empat empat salam. Kalau tadi melihat pendapat yang menawi maka soal seperti itu sah, boleh kita bermakmum di belakangnya. Namun uh, kalau kita sendiri jadi imam, seharusnya kita milih yang dua rokat dua rokat salam. Itu afdolnya. Ya, seperti itu tetap juga sah sebelumnya dikatakan oleh Menawi. Bagaimana hukum kultum tadi sudah jelaskan dan bagaimana hukum ikut kepanitiaan takmir masjid? Ya, kalau ingin membantu untuk masalah berbuka maka dia insya Allah dapat pahala kebaikan juga untuk kebaikan sosialnya. Ya, selama itu juga tidak ada kemungkaran-kemungkaran di situ. Ya, nggak ikut dalam hari-hari besar yang tidak ada tuntunannya seperti mungkin kalau ada acara-acara yang tidak tuntunannya maka dia nggak ikut dalam acara itu. Namun kalau dalam hal yang umum, ya kalau memang itu ladang kebaikan seharusnya dia juga mengikutinya. Apakah orang yang menyalurkan zakat fitrah, yang menyerahkan zakat fitrah, itu juga boleh menerima zakat tersebut. Artinya tadi dia sudah serahkan. Karena dia menganggapnya dia wajib. Karena kan yang namanya wajib, zakat fitrah, itu apabila punya kelebihan makanan pada saat malam Idul Fitri, punya kelebihan makanan. Ya, maka boleh jadi karena dia punya kelebihan makanan, dia serahkan zakat fitrahnya. Dan dia ini termasuk miskin. Maka boleh jadi juga dia dapat zakat fitrahnya lagi. Jadi boleh saja misalnya ada orang miskin ya, ada orang miskin punya dia nggak punya apa-apa sehingga utang beras untuk bayar zakat fitrah. Ternyata dia dapat beras lagi. Nah ini dia bayar utangan tadi dengan beras beras tadi lagi itu juga dibolehkan. Artinya ada kemungkinan di sini ya ada kemungkinan orang yang bayar zakat fitri ya itu juga mendapatkannya. Sehingga juga sebagian ulama itu ada katakan juga orang yang dapat zakat mal sekalipun juga dia juga ada kemungkinan juga kan bisa membayar. Misalnya dia dapat karena yang namanya zakat mal itu untuk kebutuhan setahun. Seandainya dia beli, diberi zakat sampai ukuran nisab. Berarti nisab kan berarti sudah wajib zakat ya kan? Sudah wajib zakat maka dia pas dapat harta semacam itu dia keluarkan lagi jika memang nisab ini bertahan selama satu tahun bertahan selama haul satu tahun jadi ada kemungkinan juga seperti itu bagaimana tuntunan Nabi eh, bagaimana tuntunan Rasul yang sahih eh, setelah sholat id ya sebab banyak umat Islam yang melakukan jabat tangan keliling dan mengucapkan selamat ya yang ada ya, bagaimana kalau nggak salah kalau di sini ada kami muat di akhir tulisan ya tentang Idul Fitri ya itu boleh pada saat hari raya kita saling ucapkan selamat ini perkara yang masih diperbolehkan ya yang diajarkan ya sebenarnya juga terangkan oleh Syaikhul Islam ini masih dibolehkan dan diantara prakteknya nah itu boleh dengan takabulullah minkum nah ini juga dibolehkan namun di sini ya mungkin ada suatu ucapan yang kurang tepat di sini ya jika ucapannya itu minal aidin wal faizin Ya kita kembali dan meraih kemenangan. Sekarang kembalinya itu mau apa? Mau kembali rajin sholat atau mau kembali maksiat? Jadi masih rancu ya kan? Maka kata-kata yang rancu seperti ini sebaiknya tidak digunakan. Maka ucapan seperti ini yang yang mungkin kurang tepat ya yang ini kurang tepat dan di sini dengan catatan juga tidak ada pengkhususan ucapan saling maaf maafkan sebenarnya yang kami sebutkan tadi ini harus butuh dalil kalau sekedar untuk saling mendoakan agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima sebagai macam doa tadi takabbalallahu minkum nah ini masih dibolehkan Ya, artinya di sini ini ada suatu perkara yang boleh. Ini ini tidak terlalu dipersempit ya. Ini masih suatu perkara yang boleh. Nah, sekarang untuk jabat tangan sesudah ini, ya ini juga harus butuh dalil. Ini sebagaimana jabat tangan sudah sholat, ya ini juga uh, ini adalah dikritisi oleh para ulama. Artinya sebaiknya kita jauhi. Bagaimana dengan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa dan hidupnya jadi tanggungan anaknya? Apakah tak memberi fidyah? Jawabannya anaknya nanti yang yang nanggung fidyahnya karena orang tuanya kalau itu jadi tanggungan nafkah anaknya. Jadi anaknya yang sebagai penanggung nafkah yang nanti keluarkan fidyahnya. Kalau kita bermakmum dengan imam yang sholat 23 rakaat, anda pernah lihat ada banyak ikhwan yang setelah 8 rakaat meninggalkan masjid. Bagaimana sikap yang benar? Kalau seandainya sholat 23 rakaat tadi sholat yang musyrik dan tomak nina, maka tetap wajib ya tetap bermakmum di belakangnya sampai selesai. Karena diantara keutamaan orang yang sholat bersama imam sampai selesai, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Man koma mal imam hatta sorifa kutiba lahu mulailah. Barang siapa yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai. Kalau selesai 23 rakaat ya selesai 23 rakaat juga. Maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, sholat semalam penuh. Maka kalau kita mendapati walaupun itu imamnya 23 rakaat dan sholatnya itu memang ada khusus dan cuma nina, ya dan selanjutnya itu kita anggap sah maka seharusnya kita tetap ikut sampai selesai namun kalau masalahnya kalau 23 rakaatnya itu semakin cepat ya begitu cepat maka sebaiknya bukan 8 rokat saja kita pergi mungkin sejak awal kita nggak ikut cari masjid lain yang sholatnya itu lebih khusyuk dan lebih tumak nina jadi tidak tepat bubarnya setelah 8 rokat seandainya 23 rokat itu khusyuk dan tumak nina bagaimana puasa orang yang setengah gila ya kalau memang dia sudah hilang akalnya juga nggak bisa berpikir maka nggak ada kewajiban puasa kalau seorang sakit mat di siang hari dan mendadak kambuh di siang hari, padahal biasanya sakitnya itu bisa berkurang dengan dia. Dia makan minum atau minum obat dan rasa sangat tersiksa jika tak segera makan. Bagaimana hukumnya? Kalau memang sakit matnya itu parah sehingga sulit melanjutkan puasa, ya maka ketika itu dia boleh membatalkan puasanya dan nanti di hari lainnya dia ganti dengan kodok puasa. Dalam membayar fidyah apakah waktu buka puasanya saja atau waktu sahurnya juga kita memberi makan? Intinya kalau kita sudah tidak puasa ketika hari itu, boleh sore harinya atau boleh besoknya, atau bahkan boleh numpuk di hari terakhir. Jadi waktu sahur juga dibolehkan, waktu sahur hari berikutnya. Yang penting ketika itu kita tidak puasa. Kemudian dalam membayar zakat fitri, batasan untuk membayar itu kapan? Batasan maksimalnya itu sebelum sholat id. Ya, sebelum sholat id. Seandainya dibayar sedekah sholat id, maka ini cuma dianggap seperti sedekah biasa saja. Namun tetap wajib ditunaikan atau tidak? Jawabannya sepakat ulama, itu tetap wajib ditunaikan. Namun ini nggak dinamakan zakat fitri lagi, namun cuma dinamakan sedekah biasa. Tetap wajib ditunaikan. Alasannya kenapa? Karena ini adalah hak sama manusia. Hak sama manusia itu harus diselesaikan saat ini juga ya berbeda dengan hak Allah terus dengan tobat kalau ini harus diselesaikan jadi tetap bayar juga ketika itu namun tidak dianggap sebagai zakat fitri namun cuma sedekah biasa tanggung jawab panitia zakat adalah sebelum sholat id harus terselurkan semua zakat tersebut iya panitia zakat itu harus harus segera membagikan sebelum sholat id jadi kekeliruan sebagian panitia zakat itu kalau bagi setelah sholat ini keliru ini harus dibagi sebelumnya Ya, dan di sini sebenarnya juga kita tidak ada syarat bayar lewat panitia zakat, gak ada syarat. Ya, seandainya kita bayar langsung kepada orang miskin kita temu di jalan, mau berangkat sholat id, kan maksimalnya kan sebelum sholat id, dan ini sebenarnya waktu yang paling afdol. Ketemu di jalan, ada orang miskin, kita beri langsung, ini juga boleh. Tanpa mesti lewat panitia zakat. Dan apakah boleh diselurkan setelah sholat id? Jadi jawabannya tadi, jika setelah sholat id, Ya makanya cuma dianggap sedekah biasa, tapi tetap harus juga dikeluarkan. Namun catatan penting yang di sini perlu dipahami kami tambahkan, ya panitia zakat itu bukan amil zakat. Ya, panitia zakat itu bukan amil zakat. Ini sering keliru dipahami. Sehingga kadang sebagian orang itu menyalurkan zakat untuk panitia zakat atau untuk rumah zakat. Ini tidak tepat. Tidak tepatnya di mana? Karena yang namanya amil zakat apabila terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, itu ditunjuk langsung oleh penguasa. SBY langsung nunjuk. Ya, kamu nanti ya lembaga ini kamu yang ngurus zakat. Ya karena asalnya narik itu penguasa, maka diwakilkan dengan amil zakat tadi yang bertugas narik dari rumah-rumah, narik dari orang-orang kaya. Kemudian yang kedua, syarat amil zakat itu harus kerja ya bukan hanya diam nongkrong di masjid atau nongkrong di kantor dia harus nyari mana orang-orang kaya yang sudah punya kewajiban zakat dia taki sekarang sudah masuk satu tahun haul ya kamu mana zakatnya saya ambil ya dan nanti dia salurkan lagi ya atas tunjuk petunjuk penguasa penguasa suruh nih kamu nanti bagikan kepada orang-orang miskin ini dia bagikan lagi oleh karena itu para ulama katakan besarnya zakat ini kalau kita bahas ambil zakat ini untuk zakat mal ya kalau zakat fitri nanti akan lihat di buku saya di buku yang kami tulis ini itu hanya khusus untuk orang miskin. Karena Nabi Sallam katakan untuk zakat fitri, Nabi Sallam katakan untuk mata lima sakin, untuk makanan untuk orang miskin. Kalau zakat mal ini baru ada amil zakat atau delapan gulungan yang lainnya. Nah, untuk amil zakat di sini oleh karena itu para ulama katakan amil zakat ini dapat persenan zakatnya itu berapa? Dan dia kan termasuk di antara delapan golongan yang disebutkan dalam surat at ayat 60. Besarnya kata para ulama sesuai dengan hasil kerjanya. Seandainya kerjanya itu cuma sedikit saja ya dapat sedikit. Kalau dia kerjanya semakin keras banyak ya dia juga nanti dapat bah banyak. Nah ini harus kelihatan penting ya. Sekali lagi ambil zakat itu bukan panitia zakat yang ada di masjid-masjid bukan. Jadi sering keliru dipahami seperti ini. Nah, zakat fitri apakah disalurkan kepada 8 golongan? Jawabannya ini cuma khusus untuk fakir miskin. Karena Nabi SAW katakan untuk zakat fitri itu untuk mata lima sakin ya, untuk beri makan kepada orang miskin. Bukan untuk 8 golongan. Kalau 8 golongan itu untuk zakat mal, zakat harta tadi. Ada zakat pada emas perak, zakat pada mata uang, ya zakat pada kambing, unta, ya sapi, juga pada tanaman seperti anggur, kurma, dan gandum. Nah ini, ini baru ada nanti dibagikan kepada delapan golongan. Ya, delapan golongan seperti fakir, miskin, ya, mualaf, orang yang ingin ditarik tertarik pada Islam, kemudian ada amil zakat, kemudian ada ibnu sabil, ada bisabilillah, ya, dan juga orang yang terlilit utang. Bagaimana seandainya jika masing-masing di daerah kita sholat rawinya sulit dicari yang sesuai sunnah, sedangkan bila kita ditunjuk sebagai imam dan menjalankannya menuju sunnah, makmum keberatan. Bagaimana solusinya? Kalau memang yang dimaksudkan di sini jika masjid tersebut sholat 23 rakaat dan sholatnya itu tumak nina dan musyuk, ya maka kita tetap boleh bermakmum di belakangnya. Yang masalahnya ini kalau terlalu cepat. Nah kalau terlalu cepat, ya kita cari masjid yang lain Ya, kalau memang seandainya nggak ada lagi, cari masjid lagi, maka lakukan sholat ya mungkin dengan bersama keluarga. Kalau nggak bisa lagi ya melakukan sholat sendiri. Nah, gimana hukumnya orang yang awal puasa dan akhir Ramadan itu mengikuti orang-orang Arab? Jadi awal puasanya ikut orang Arab, ya. Kemudian hari raya juga ikut orang orang Arab sehingga ia mengisi waktu di negaranya satu atau dua hari. Nah ini adalah kurang benar, ya seperti ini kurang tepat, karena yang lebih tepat ya sebagaimana kata Nabi SAW, somukum yawmata sumun, wa fitrukum yawma ya puasa kalian itu bersama dengan mayoritas orang banyak, dan hari raya kalian juga bersama dengan ya mayoritas orang banyak. Ya, dan juga kita tidak diperintahkan oleh Nabi SAW agar berpuasa atau berdaya dengan orang Arab, gak ada. Ya, gak ada puasa dengan orang Arab itu nggak ada. Bagaimana uh, pada bulan Ramadan kita berjualan di siang hari, ya, berjualan di siang hari, maka ini sebaiknya perlu dirinci ya. Asalnya memang dibolehkan selama kita tidak membantu dalam maksiat. Ya, misalnya membantu dalam maksiat misalnya apa? Misalnya ada orang yang nggak puasa, dia itu muslim, mampu untuk puasa dalam keadaan sehat, mampu untuk puasa, bukan simba-simba juga. Lalu kita bantu dia memberi makan. Nah, ini sama saja seolah menolong dalam apa? Maksiat. Ya. Dan kemudian kedua, lebih bagus lagi kalau mau mau beri mau buka warung seperti ini ya, buka warung makan seperti ini bagusnya ya ketika menjelang berbuka ketika orang butuh cari makan. Kalau saya nanya di siang hari ini namanya kurang mendidik. Ya, karena nanti kalau orang-orang yang malas itu lebih tertarik untuk buka puasa. Ya, apalagi kalau sudah ditutup lagi ya sudah ditutup lagi warungnya sudah ditutup dengan kain putih ya sehingga semuanya nggak terlihat nah ini lebih lebih lagi orang nanti nggak dididik nanti kalau ada orang yang malas puasa dia nanti buka puasa juga ketika itu maka sudah seharusnya ya bukannya mungkin nanti agak sore ya untuk khusus untuk makan berbuka saja atau mungkin untuk makan sahur ya dan ingat sekali lagi ingat di sini Ya mungkin para pedagang itu mikirnya keuntungan itu cuma keuntungan material saja. Kalau saya nggak buka nanti nggak dapat untung banyak. Namun sebenarnya keuntungan itu ada dua macam. Ada keuntungan material, ada keuntungan non material. Material itu kita didik orang untuk ibadah, untuk didik orang misalnya kita tutup toko ketika sholat, untuk didik orang supaya sholat juga. Ketika puasa kita tutup toko juga, tutup makan, eh, tutup warung ya cukup tutup warung juga agar jika orang untuk puasa makanya ada keuntungan non material yang kita dapat jadi para pedagang ini jangan menganggap keuntungan itu cuma material saja. Kalau kita keuntungan kita ingin cari non material yaitu pahala. Nah ini juga adalah suatu keuntungan. Bahkan ini lebih besar daripada keuntungan duniawi yang kita peroleh. Bagaimana dengan hukum baca takbir di malam Idul Fitri mengingat malam tersebut sudah masuk satu syawal? Pendapat yang benar ya Misalnya pendapat yang benar adalah takbir itu dimulai kalau Idul Fitri mulai dari keluar ingin melaksanakan sholat id sampai di masjid atau sebagian lama katakan sampai imam naik mimbar. Itu takbir untuk sholat id yaitu sholat Idul Fitri. Mulai berangkat dari rumah sampai di sampai di masjid eh sampai di lapangan akan dilaksanakan sholat id. Dan memang sebagian lama itu katakan ya mulai dari malam hari ya ketika ingin menghidupkan malam id ya ini dibeliki oleh sebagian lama namun yang lebih tepat itu adalah seperti itu sebagaimana dipraktikkan oleh beberapa sahabat lebih Abdul Mana salat tarawih bagi wanita ya karena fenomena di masyarakat di masjid-masjid itu dipenuhi kaum wanita para sahabat dulu bagaimana salat tarawihnya apakah di masjid atau di rumahnya Ya untuk riwayat Swabia di sini kami belum menemukan, mungkin di antara antum sekalian ada yang tahu. Namun asalnya sholat tarawih untuk komunitas itu dibolehkan asalkan syarat-syarat tadi yang kami beritahukan di awal tadi. Ya syarat ada tiga syarat. Yang pertama ya dia menutup aurat, kemudian dia tidak menggoda laki-laki dengan pakaiannya ataupun dengan perhiasannya ataupun dengan harum-haruman nggak boleh. Kemudian yang ketiga, ketika keluar ingin melaksanakan sholat tarawih di masjid, dia minta izin pada suami. Ya sebagaimana hukum asal untuk sholat jamaah. Ya bagaimana jika seorang suami sudah sholat tarawih di masjid sampai witir, kemudian ikut dengan imam ya tadi, kemudian terus di rumah sholat berjamaah lagi dengan istri dan anak-anaknya, tapi tanpa witir lagi, ini dibolehkan? Alasannya, karena setelah sholat witir itu masih dibolehkan untuk menambah sholat dua rakaat ataupun lebih. Alasannya pernah ada sebuah riwayat dari Aisyah. Aisyah itu pernah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah suatu saat setelah beliau melaksanakan sholat witir, artinya sampai 11 rakaat, Nabi SAW ketika itu melaksanakan dua sholat dua rakaat lagi sambil duduk. Setelah witir. Setelah witir laksanakan sholat sambil duduk. Maka seperti ini masih dibolehkan, ya. Seperti ini masih masih dibolehkan dan maksud hadis Nabi SAW itu alu akhir salatikum bilail witron. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu dengan salat witir. Nah itu itu perlu dipahami dengan hadis yang lainnya. Artinya di situ tidak wajib. Tolong jelaskan lagi plus rujukan kenapa doa buka puasa memakai fiil madhi Ya tadi ya, Iza Aftoro tadi ya, saya katakan dalam lafaz hadisnya itu ada kata Iza Aftoro. Nah ini disilakan dibuka di ada di kitab Saras Isnul Muslim yang ditulis oleh Sa'ad bin, uh, bin Waf al-Khattani situ ada penjelasan tentang doa buka puasa beliau jelaskan situ gunakan iza aftara ketika berbuka puasa ketika telah berbuka kalau telah berbuka berarti apa bukan mesti di awal ya kan bukan mesti di awal, namun ketika di tengah-tengah kita baca doa berbuka tadi itu masih dibolehkan. Silakan lihat di buku Sarah Ismul Muslim, jika ini insya Allah mungkin sudah ada terjemahannya. Bolehkah di bulan Ramadan sholat isya dan terawih dimulai jam 20 atau jam 21? Jawabannya dibolehkan. Sholat isya itu sampai batasnya itu sampai pertengahan malam menurut pendapat yang paling kuat. Sampai nisfulail sampai pertengahan malam. Jadi masih dibolehkan ya selama itu bukan pertengahan malam. Pertengahan malam itu dihitung ya dihitung mulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Jadi tengah malamnya itu berarti kira-kira jam berapa? Hah? Jam 6 sampai subuh. Berarti sekitar jam 12. Jadi bukan tengah malam jam 12. Namun pertengahan malam. Ya, pertengahan malam mulai dari hitung sampai maghrib sampai subuh. Tengah malamnya itu jam 11. Jadi waktu akhir sholat isya itu sampai situ. Jadi selama masih belum berarti waktu sholat isya masih dibolehkan. Dan di sini dilihat dari imamnya ya. Dilihat dari imamnya kalau memang dia memilih waktu semacam itu maka kita ikuti. Bagaimana kalau bila 10 malam terakhir orang sholat tarawih pada jam 24 sampai jam 2 dini hari ya jawabannya itu dibolehkan namun kalau kita melihat dari perkataan Imam Ahmad lebih afdol itu di awal malam sebagaimana dilakukan oleh Umar jika orang yang sudah tua dan orang yang dalam keadaan hamil namun juga termasuk orang yang miskin ya sudah tua dalam keadaan hamil lagi ya sudah tua dan dalam keadaan dan orang yang dalam keadaan hamil bukan oh ya berarti orangnya berbeda sudah tua dan ada orang juga yang dalam keadaan hamil namun juga termasuk miskin sedangkan dia tidak mampu puasa maka apa yang harus dia lakukan kalau memang sudah tua nggak mampu puasa ya sudah tua dan nggak mampu puasa maka nanti dia bayar fidyah kalau nggak mampu ya sudah nanti saat suatu saat kalau dia mampu Sedangkan untuk wanita hamil ya, asalnya tadi dia tetap mengkodok puasa. Jadi kalau dia masih mampu, masih mampu, maka tetap dia kodok puasanya. Namun seandainya dia ternyata hamilnya itu sampai masa tua, setelah dia itu hamil menyusui, kemudian setelah itu dia nggak mampu lagi puasa mungkin karena datang penyakit atau mungkin langsung berada di usia tua sehingga nggak mampu lagi puasa, maka dia ganti dengan fidyah karena ganti puasa itu adalah fidyah. Ganti puasa itu adalah fidyah. Nah, kalau ini nggak mampu, video lagi nggak mampu karena miskin, ya sudah. Saat dia mampu baru dia tunaikan.